Kita lanjutkan. Orang bisa berjuang, bisa berbuat itu keyakinannya kuat. Kalau keyakinannya tak kuat, sedekah itu mesti kuat keyakinan. Bagaimana mungkin Waraqah bin Naufal bisa bersumpah akan menolong? Kalau yang mau ditolong itu dia tak yakin. Nanti kalau saya kasih balik apa tidak ini? Nanti kalau saya ini untung apa tidak saya? Kalau cerita untung rugi tak jadi buat baik. Ini orang-orang ini semuanya berbuat baik. Kenapa? Karena mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi diharapkan setelah pengajian malam ini keyakinan kita semakin kuat dan ada buktinya. Mana bukti keyakinan itu? Nah, ini dia. Apa betul mereka kenal sama Nabi Muhammad SAW? Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Yang mana dia? Itu yang kurus tinggi Dulu saya tausiah zaman Pak Dr. Randus Haji Herman Abdullah MM Nuzul Quran di Masjid Ar-Rahman Jadi baru-baru pulang dari Maroko Orang Pemko ini tidak tahu yang mana Ustadz Somad Jadi mereka tanya ke Pak Triwardi dari PU yang mana Ustaz Somad itu Pak Tri Pokoknya nanti mana dia kurus tinggi Pakai peci hitam Pakai jaket hitam nah, Itulah dia orangnya Jadi panitia itu Mencari-cari saya Mana orang pakai jaket hitam Peci hitam Malam itu saya tak pakai jaket hitam nah, itu Jadi mereka tak kenal Nah mereka ini mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini dalil, ini bukti. Ibnu Jarir At-Tabari. Apa kata dia? Wallahi kata orang ahli kitab yang masuk Islam. Ada yang ditanya mereka. Wallahi demi Allah la nahnu a kami a'raf bihi minna bi abnaina. Kami lebih kenal Muhammad daripada anak kandung kami sendiri. Saya insya Allah kenal dengan anak saya. Bapak kenal dengan anak bapak, ibu kenal dengan. Dapat kenal dengan anak bapak? Insya Allah. Insya Allah Pak Anak saya saya kenal. Bini saya yang agak-agak lupa saya. Hai, ah, itu bahaya. Dari mana kamu tahu? Minas sifati wa na'ti allati najiduhu fi kitabina. Sifat-sifatnya kami temukan dalam kitab suci kami. Ah, ini yang lebih uniknya. Apa kata mereka? Wa amma abnauna fala nadri ma ahdatsan nisa'. Adapun anak-anak kami Kami kurang begitu yakin Boleh jadi maaf, maaf, maaf cakap Boleh jadi istri kami berselingkuh Kami lebih yakin Muhammad itu Nabi Dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya Yang kami temukan dalam kitab suci kami Daripada anak kami Kami lebih yakin dengan Muhammad Kenapa? karena anak kami boleh jadi istri kami berselingkuh dengan orang lain dan kami tak tahu karena ada zaman mereka belum ada tes DNA ini pernyataan mereka sahih hadis ini Pak Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imam Ibnu Munzir dari Ibnu Juraij tentang ayat allazina atainahumul kitab orang-orang yang kami beri Alkitab Taurat dan Injil ya'rifunahu mengenal dirinya mengenal Muhammad kama kama artinya sebagaimana bukan kemana kama sebagaimana ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri ini ada surat Al-A'raf ayat 157 A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yattabi'una ar-rasul orang-orang yang mengikut rasul an-nabi dia juga rasul dia juga nabi al-ummi buta huruf tak bisa tulis baca allazi yajidunahu yang mereka temukan dia maktuban tertulis oh, ini sulit ini susah ini maktuban katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis Fit Taurat di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja. Buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku demikianlah temanku hai putra putri Yerusalem ini ucapan Musa Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir orangnya kata-katanya manis segala sesuatu padanya menarik demikianlah kekasihku demikianlah temanku dia kekasihku dia temanku hai putra putri Yerusalem Inggrisnya his voice and speech are exceedingly sweet Yes, he is altogether lovely. Nah, ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris altogether lovely. Bahasa Indonesianya segala sesuatu padanya menari. Makanya terjemahan Inggris Al-Qur'an ada orang Inggris namanya Pictol Marmadok Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu itu orang tidak mandi wajib dan tidak sunat itu. Pictol Marmadok Dibukanya lah Quran, cari-cari kelemahan Quran, eh malah tertarik dengan Quran, akhirnya masuk Islam namanya berubah menjadi Muhammad Piktol Marmado. Maka terjemahan Quran yang paling bagus dua. Pertama terjemahan Muhammad Piktol Marmado, satu lagi terjemahan Abdullah Yusuf Ali dari India. Ah, saya punya yang Abdullah Yusuf Ali, hadiah dari Ahmad Dedan. Dulu waktu kami kuliah, waktu kami sekolah, suka ngirim-ngirim surat modalnya perangku aja kirim kemana-mana nanti dapat hadiah buku salah satu yang saya dapat saya simpan sampai sekarang hadiah saya buat sampul di sampulnya hadiah dikirim dari IPCI IPCI Islamic Propagation Center Internasional Durban South Africa Afrika Selatan mendiang Ahmad Dedat punya lembaga itu kata dia Muhammad itu adalah a collection of the best. Segala yang the best, the best, the best, the best, the best cakapnya, the best penampilannya, the best ekonominya, the best politiknya, the best itu rancak nan elok mana. Segala yang elok-elok nan mantap-mantap ada pada diri Muhammad SAW. Itu kata terjemah dia. Altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Bagaimana orang tertarik dengan dia? Kalau dia ngomong sampai orang tertarik menengok. Sampai-sampai ketika dia sedang ceramah, sedang menjelaskan, tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu kepada dia? Inni wahabatulaka laka nafsi. Kuberikan diriku untuk. Saya seumur-umur ceramah belum pernah perempuan tegak. I give myself for you. Belum pernah. Kalau lewat FB ada. Sudikah kau menjadi imamku? Ada. Tapi kalau langsung sedang ceramah belum. Tapi Muhammad sampai terpukau sampai orang itu memberikan dirinya kepada Nabi. Kenapa? Altogether lovely. Segala sesuatu padanya menarik. Salahkah terjemahan itu? Tak salah. Terjemahan ini tak salah. Lalu salahnya di mana? Yuharrifunal kalima am mawadhihi dirobahnya kata Muhammadin sehingga kata itu hilang. Saya tak percaya pada Quran kafir. Siaplah, sip neraka masih banyak. Maktuban tertulis. Banyak ustadz berceramah Dulu memang ada, sekarang sudah dihapus. Ternyata bukan dihapus. Mereka tidak menghapus, hanya saja diterjemahkan sehingga kata Muhammad itu hilang. Karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani mirip. Bahasa Arab assalam, bahasa Ibrani shalom. Mirip. Maka Muhammadin Muhammadun ketua Hizbut Tahrir ah, itu Muhammadun, Ustaz Muhammadun, sahabat saya. Muhammadin Muhammadun Ja'a Muhammadun Ra'aitu Muhammadan Marartu bi Muhammadin Muhammad Terpuji Menarik Simpati Karismatik Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Kidung Agung 5 ayat 16. Song of Solomon. Solomon itu Sulaiman alaihissalam. Sulaiman saking hebatnya kata orang sampai ke Yogyakarta kekuasaannya. Sampai orang di Lungo, Lungonang Sleman. Tuhan berbicara kepada Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka dari saudara mereka seperti engkau hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa. Naik-naik-naik ke atas, dekatnya ke Musa. Tapi jangan lupa, nasab Musa kalau naik ke atas, dia bertemu pada Ibrahim. Dan Muhammad juga kalau naik ke atas, ketemu pada Ibrahim. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj, Musa mengatakan, Marhaban bi Nabi marhaban bi akhi. Selamat datang wahai akhi saudaraku. Loh, Muhammad sama Ibrahim sama Musa hubungannya dari mana? Karena Ibrahim punya anak satu datuknya Musa bernama Ishak dan satu datuknya Muhammad bernama Ismail. Oke? Okay? Kalau begitu Musa saudaranya Isa dan Muhammad pun saudaranya juga. Lalu yang mana yang dimaksud di sini? apakah Isa atau Muhammad? Musa dengan Muhammad lebih dekat Musa dengan Muhammad daripada dengan Isa. Kenapa? Karena Musa punya emak dan punya ayah dan Muhammad punya emak dan punya ayah. Sedangkan Isa hanya punya emak, tak punya ayah. Maka biasanya orang kalau menyebutkan sesuatu yang paling dekat dengannya, sama-sama saudara, sifatnya mana yang paling mendekati? Muhammad. Karena Muhammad ada emaknya, ada ayahnya. Dua, Muhammad menikah dan Isa tidak menikah. Maka sifat tiga, Muhammad saudara Musa, ya, karena datuknya sama. Muhammad dilahirkan oleh perempuan dan dia punya ayah. Musa juga begitu. Muhammad menikah, punya istri dan punya anak. Musa pun punya istri dan punya anak, sedangkan Isa tidak maka lebih mendekati kepada Muhammad daripada kepada Isa. Muhammad tidak bisa membaca ungkapan akan aku taruh firmanku itu dalam mulutnya sehingga apa yang dia katakan adalah firmanku sesuai dengan firman Allah. Apa kata Allah dalam surat An-Najm? Bapak Ibu semua hafal. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Datanglah Abdullah bin Amr bin As bawa kertas sama pena. Ya Rasulullah, ya aku biasanya nulis cakapmu, semua cakapmu ku tulis. Terus datang orang Quraisy, jangan kau tulis cakap Muhammad. Bisa jadi Muhammad sedang marah, bisa jadi Muhammad sedang ngamuk. Kenapa kau tulis? Ya Rasulullah, boleh ku tulis semua cakap yang keluar dari mulutmu? Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, ma faraja minhu illa haq. Nabi menunjuk mulutnya Wallahi demi Allah ma kharaja minhu illa haq semua yang keluar dari mulut ini hak wahyu tidak ada yang tak wahyu dan itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam empat argumentasi ulangan 18-18 ini adalah yang dimaksud di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapa Warakoh tahu Nabi menggigil kedinginan. Umur 38 naik ke atas Jabal Nur. Tempat Nabi naik itu namanya Jabal Nur. Tempat Nabi hijrah bersembunyi bersama Abu Bakar namanya Jabal Sur. Tulisannya mirip. Yang satu pakai titik satu Nur, yang satu pakai titik tiga Sur. Makanya banyak orang selip waktu cerita jemaah haji waktu pulang. Ambo patang naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengganggu. Apalagi lepeh makan kurma. Nah, naik dia ke Jabal Nur umur 38. Tak ada kejadian. Apa sebulan dia? Tidak. Nabi naik itu bukan sebulan. Malam saja di atas, nanti siangnya turun. Karena siang panas tak tahan. Musim panas jam 8 kita udah supir taksi udah haji haji haji haji. Panas. Malam saja dia di atas. Umur 38 dia naik ke atas. Tak ada kejadian. Umur 39 tak ada kejadian. Umur 40 baru ada kejadian. Tiba-tiba dia dipeluk makhluk yang kuat minta ampun entah apa namanya. Turun dia kedinginan. Disitulah cinta buah hati kasih sayang Khadijah Tiga kali dia naik turun naik turun makanan disiapkannya. Ketika dia kedinginan diselimutinya. Ah, ini luar biasa Khadijah. Ini bapak baru tiga kali pengajian. Udah merajuk ibu di rumah. Kenapa dia menyusah punya pengajian lagi bang? Kan well, streaming kan bisa. Ah, Khadijah ini luar biasa. Lalu kemudian ketika Nabi kedinginan diselimuti oleh Khadijah tak mempan maka pada saat itu datanglah Khadijah kepada saudaranya Sepupunya namanya Warakah bin Naufal Ini ucapan Khadijah Apa kata dia? Wahai anak pamanku Wahai sepupuku Tolonglah engkau dengar dulu cerita suamiku ini Dia tak bilang tolong kau dengar cerita Muhammad Karena menyebut nama itu tak sopan Tolong kau dengar dulu cerita saudaramu ini Kata Warakah Hai anak saudaraku apa yang kau lihat di gua Hira itu kata Nabi ada makhluk besar memelukku sampai aku payah bernapas dia menyuruh aku ikra aku tak pandai baca ikra aku tak pandai baca Lalu dia pun membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi menceritakan itu, apa kata Waraqah? Langsung Waraqah berkata, Hadan namus. Inilah malaikat yang dulu pernah turun kepada Musa. Dari mana Warokoh tahu? Maka saya buat judulnya, dari mana Warokoh tahu? Mengapa Warokoh tahu? Ternyata itu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan baca ini dia menjawab aku tidak dapat membaca patutlah Warokoh tahu dari mana Warokoh itu tahu Warokoh sudah membaca ya saya, dan dia yakin inilah orang yang dijanjikan Allah sebagai nabi terakhir penutup risalah para nabi makanya apa kata Warokoh laitani aku nahayatmu Seandainya aku nanti masih hidup Idh yukhrijuka qawmuka Pada saat orang Makkah mengusirmu nanti Aku berharap aku masih hidup Aku bisa menolongmu Nabi terkejut Apa kata Nabi? Awamukhrijiyuhum Apakah mereka nanti akan mengusir aku? Apa kata warakah Naam Ya Mereka akan mengusirmu wahai Muhammad Dari mana dia tahu? karena cerita itu begitu detil dan lengkap bahwa Nabi itu nanti akan terusir andai umurku panjang aku akan menolong engkau hai Muhammad apa mau dikata Warokoh umurnya pendek ketika Nabi terusir 13 tahun setelah dialog itu Nabi pun terusir dari kota Makkah Warokoh sudah meninggal tapi niatnya sampai innamal a'malu niat apa beda Warokoh dengan kita Warakoh sudah berniat sebelum kejadian. Kita sekarang beralasan, andai Nabi Muhammad masih hidup, ku tolong dia. Kenapa tak kau tolong? Itulah aku tak pula hidup di zaman itu. Gimana? Nabi sudah meninggal, tapi warisannya masih ada sekarang. Jauh di Madinah Pak, warisannya di sini. Mana dia? Ini tiang-tiang. Kalau memang betul mau menolong Muhammad, Muhammad SAW tidak meninggalkan istana, dia tidak meninggalkan seperti Fir'aun ada piramidnya. Mana pen peninggalan Muhammad SAW? Masjid. Masjid warisan Muhammad SAW. Maka kalau mau menolong dia, tolonglah warisannya. Tolonglah Al-Quran. Tolonglah MDA. Tolonglah anak yatim. Tolonglah masjid. Tolong segala yang dapat menolong agama. Wal malu kita kepada Warakah bin Naufal. Apa kata Warakah? Andai Andai aku hidup saat kau diusirnya Muhammad Aku akan menolong engkau Bahira Warakah Banyak baca Alkitab Tahu kejadian itu Sekarang Bahira Siapa Bahira? Bahira pendeta Yang tak pernah keluar gereja Tinggalnya di sebuah kota bernama Busra Busra masuk negeri Syam Syam empat negara Yordania, Suria, Lebanon Palestina Abu Talib paman Nabi membawa Nabi berdagang sampai di samping gereja lalu mereka berteduh ketika mereka sedang berteduh keluar Bahira keluar Bahira apa kata Bahira Hada sayyidul sayyidul alamin bukan sayyidul amin itu ustaz kita tuh, Dr. Sayyidul Amin. Apa kata Mbak Hada Sayyidul Alamin. Ini anak kecil ini Sayyidul Alamin. Dia adalah pemimpin semesta alam. Makanya kita selalu menyebut Sayyidina Muhammad. Nah, ini bukan Abdul Somad yang buat-buat ini. Sayyidul Alamin. Hada Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah utusan Allah semesta alam. Hada yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Inilah yang diutus Allah menjadi rahmat bagi semesta alam. Heran Abu Talib. Abu Talib terkejut. Apa kata Abu Talib? Ma ilmuka bidzalik? Dari mana kau tahu? Apa kata Bahira? Innakum hina min minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun. Ketika kalian turun dari atas bukit tadi, semua hajarun batu Sajarun pokok kayu Illa kharra sajidan Aku melihat pokok kayu dan batu bersujud Wala yasjudani illa Nabi Tidak akan bersujud kecuali hanya kepada Nabi Wa inni a'rifuhu biqatimin nubuah Dan aku tahu bahawa dia ini Nabi Karena ada stempel kenabian Wa inna najiduhu fi kutubina dan kami mendapatkan tanda-tanda itu membaca semua itu di dalam kitab-kitab suci kami lalu kemudian Bahira akramahum bidhiyafah disambutnya dikasihnya makan dikasihnya minum karena dia ingin memuliakan nabi paling tidak nanti kalau dia mati menghadap Allah dia pernah membela memberi makan menyambut seorang nabi dalam hidupnya dia bertanya kepada Abu Talib meminta apa kata Bahira? Tolong kau bawa anak ini pulang, jangan dibawa dia ke negeri Syam. Aku khawatir nanti kalau sampai di negeri Syam di sana banyak Yahudi, mereka akan membunuhnya. Kenapa mereka membunuhnya? Karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Tiba-tiba yang datang ini datang orang Arab mereka tak senang baghyam bainahum mereka hasad riwayat ini riwayat satu lagi berbeda redaksi ceritanya keluar Bahira dari pen, dari gereja dia tanya ya rajul hei laki-laki siapa anak ini kata Abu Talib haza ibni ini anakku apa kata Bahira kalau tidak salah kitab yang kubaca anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia dua bulan, ketika dia masih dalam kandungan. Abu Talib terkejut. Dari mana kau tahu? Dalam kitab suci kami dikatakan, dia lahir dalam keadaan yatim. Sedetil itu cerita itu mereka baca dalam kitab suci mereka. Maka kalau Waraqah mati ditanya oleh Allah, "Hai Waraqah, apa yang pernah kau buat untuk Muhammad?" Aku paling tidak pernah berjanji Andai Muhammad Adi usir dari kampung Aku masih hidup Aku akan tolong dia Hai Bahira Apa yang pernah kau lakukan untuk Muhammad Aku pernah menolong dia ya Allah Dia tak jadi dibawa pamannya ke negeri Syam Karena aku peringatkan nanti takut dibunuh Bani Israel Dan aku pernah menyambut dia Memberi dia makan dan minum Raja di raja dari Romawi namanya Herkal atau Heraklius atau Hercules berjumpa dengan Abu Sufyan ini dia sudah menerima surat dari Nabi setelah surat tadi dilipatnya dimasukkannya ke kotak diberi minyak wangi karena dia salut dengan isi surat itu tapi dia penasaran tolong cari dulu orang Arab yang berdagang orang Arab satu bulan naik onta sampai ke negeri Syam cari orang Arab nanti mana orang Arab itu ambil salah satunya, ajak ke istana, saya mau nanya-nanya kepada mereka tentang Nabi terakhir. Takdir berkata lain, yang mereka ambil bukan sahabat Nabi, justru musuh bubuyutan Nabi bernama Abu Sufyan. Abu Bakar sahabat, Abu Talib paman masih baik. Abu Sufyan ujung-ujungnya baik juga Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam nanti tahun ke-8. Waktu peristiwa Fathu Makkah baru dia masuk Islam. Anaknya namanya Muawiyah. Itu yang menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialoglah mereka antara Abu Sufyan dengan Herqal. Herqal bertanya, "Hei Fulan bin Fulan, ya. Betul di kampung kalian ada nabi, ya. Siapa namanya? Muhammad. Bagaimana sifatnya? Dia mengajak kami meninggalkan berhala, jangan putus silaturahim, jangan berzina, jangan minum khamar. Perhatikan orang susah. Dia mengajarkan persamaan antara kulit hitam dengan kulit putih. Cerita semua. Ada tak pengikutnya itu yang murtad? Tidak ada pengikutnya yang murtad. Abu Sufyan lurus-lurus aja menjawab. Apakah ayahnya itu seorang raja? Tidak. Ayahnya orang biasa, bahkan ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Namanya Abdullah. Pengikutnya orang kaya atau orang miskin? Pengikutnya orang-orang susah banyak. Mudah hamba saya miskin. Setelah itu barulah dijelaskan sihir kal. Pertanyaanku tadi Abu Sufyan, itu ada maknanya. Kenapa ku tanya bapaknya raja? Seandainya ayahnya raja, dia mengaku nabi karena hanya ingin mempertahankan kerajaan ayahnya. Ternyata ayahnya bukan raja, Kenapa aku tanya pengikutnya orang susah apa orang kaya? Seandainya pengikutnya banyak yang kaya-kaya, itu berarti dia UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, sekarang banyak nih pengajian. Ada pengajian, kumpulkan tablik akbar, nah setelah itu cari mana yang kira-kira janda kaya, mana yang kira-kira orang kaya stres. nah, Bu, menurut batin saya tadi malam, ibu lah yang sudah dipilih Allah untuk ikut pengajian kita. Ibu tadi pun bukan main lah. Saya Pak Ustadz. Iya. Hmm, rupanya duit ujungnya. Nih, Heraklius sudah cerdas. Yang susah banyak ikut. Iya. Apakah pengikutnya itu ada yang murtad? Tidak ada. Satu pun tak ada yang murtad. Ah, seandainya murtad, berarti mereka setelah ikut tahu belangnya, tahu cacatnya, mereka tinggalkan. Ini berarti memang Nabi. Saya sampai pada kesimpulan Hadis tentang dialog Abu Sufyan sudah kita bahas di An-Nur subuh Sabtu. Saya sampai kepada kesimpulan. Apa kata sihir Hirqal setelah habis dialog itu? Ini ucapan dia. Fa in kana ma Kalau yang kau katakan ini benar wahai Abu Sufyan, fasayamliku mauti'a qadamayya ini. waktu itu dia sedang tegak berdiri Waktu itu si Heraklius itu tegak berdiri. Seandainya yang kau katakan ini benar wahai Abu Sufyan, Muhammad yang sedang ada di Arab itu fasayamliku maudhi'a qadamayya dia akan menguasai tempat tegakku ini. Dia tegak. Tempat tegakku ini akan dikuasainya. Di mana tempat tegak dia itu? Damaskus. Subhanallah tempat tegaknya itu dikuasai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang kita agak sedih. Kenapa? Tempat tegaknya itu sekarang dikuasai oleh Bashar al-Assad laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Suriah Insya Allah. Agak rusak cerita kita sedikit gara-gara Bashar al-Assad ini. Apa kata dia? Waqad kuntu a'lamu annahu harijun. Aku memang sudah lama menduga bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Itu menunjukkan si Hirtal Heraklius memang yakin akan ada Nabi setelah Isa. Sementara mereka mengatakan semua Nabi setelah Isa itu Nabi palsu. Heraklius tidak. Apa kata dia? Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku berkeyakinan memang sudah masanya dia keluar sekarang lam akun azunnu annahu minkum hanya saja prediksiku salah aku tidak menyangka dia dari kum dari kalian apa maksudnya kalian aku tak menyangka dia dari Arab kusangka dia dari Bani Israel walam akun azunnu annahu minkum aku tak menyangka dia dari kalian falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu Kalaulah bukan karena ah, Inilah orang politik ini Dia orang politik Kalaulah bukan karena jabatan raja ini Sudah bersusah payah Aku akan datang menemui dia Akan kudatangi Muhammad itu Tapi inilah Aku belum pensiun lagi Orang politik ini payah dia aja Mana buktinya? Ini Ini bisa bapak kita gini Inilah saya masih terikat dinas lagi Nantilah Pak Ustaz Udah pensiun nanti iya kan? Seandainya kata dia aku murni Pasti aku akan bersusah payah Akan kudatangi Muhammad itu Ini puncak kalimat dia di ujung Apa kata dia Walau kuntu indahu Seandainya aku sampai ke Muhammad itu La ghasaltu an qadamihi akan kubasuh kaki Muhammad sebagaimana dulu mereka membasuh kaki Isa Apa komentar Imam An-Nawawi ketika membaca hadis ini? Apakah Herkal masuk surga gara-gara ini? Tidak. Kenapa? Ini bukti dia beriman kepada Muhammad. Kenapa dia tidak bersyahadat? Mestinya dia tinggalkan istananya, dia ikut Abu Sufyan, dia datang naik kuda ke Makkah, dia basuh kaki Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi karena kau tidak mampu melawan politik, hai Herfal, matilah kau dalam neraka jahanam. Itu tidak dari Nawawi, tambahan dari saya. Imam Nawawi hanya mengatakan Herkol tidak selamat gara-gara sifatnya yang dia simpati Surat Nabi dilipatnya Dimasukkannya ke kotak kayu Diciumnya Seandainya aku gini Basa-basi lah bla bla bla bla bla bla Andailah bukan karena ini ini Aku akan datang ke sana Aku akan jumpai dia Akan kubasuh kakinya Akan kucium dia Dia tidak tulus Heraklius tidak tulus Tapi jadilah Dia sudah menunjukkan eh, Cakapnya sedikit aja Mudah-mudahan dia masuk neraka agak sejuk sedikit. Nah sekarang ada namanya Husain. Husain ini pendeta Yahudi. Yahudi di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Dan Husain ini berasal dari Yahudi Qainuqa. Qainuqa. Ketika Nabi Muhammad datang, sahabat menyambut beramai-ramai. Tala'al Badru alaina Tala'a telah terbit Badru bulan purnama Tala'al bad Dulu lagu Tala'al badru alaina dinyanyikan Untuk menyambut Sayyidina wa maulana Muhammad Sekarang untuk menyambut hari tan Luar biasa umat ini udah Tengoklah Alhamdulillah Ikatan pesantren Madura menolak Ikatan pesantren Jawa Timur menolak tapi yang lain sudah dapat ada yang satu M, ada yang 500 juta. Jangan sampai dia datang ke masjid kita nanti. Gara-gara ditengoknya hancur, kami kasihlah katanya. Ah, ini harus cepat kita selesaikan sebelum hari Tanu datang kemari. Nah, ketika orang Arab tadi sudah selesai menyambut Nabi Muhammad, ada diam-diam mengintai dari jauh. Setelah itu dia pun datang mendekat. Apa kata dia? Fajitu finnas aku datang dalam gerombolan nas orang banyak. Untuk apa kau datang? Li anzura aku mau menengok, aku mau melihat. Falamma tabayantu wajahahu ketika sudah jelas nampak wajahnya, oh itulah dia Muhammad yang disambut mereka. Araftu aku tahu anna wajahahu bahwa wajahnya laisa biwajihin kazab Wajahnya bukan wajah pendusta. Uh, jadi orang pendusta itu sudah kelihatan dari wajah. Nampak. Bagaimana kesan Bapak sama Anu tadi? Muka-muka pembohong Pak Ustaz. Ini kata dia. Araftu aku tahu anna wajahahu laysa biwajihin kazab. Wajahnya bukan wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu. Kalimat pertama yang kudengar dari mulutnya ini kalimat yang pertama dia dengar sekaligus dia riwayatkan hadis ini. Ini pun sudah kita kaji dalam MP3 ada rekamannya. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu pertama kali berjumpa dengan Abdullah bin Salam? Ya ayuhan wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Makanya tadi waktu jumpa Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Absus salam Tebarkan salam Wa ta'am Kasih makan Kasih makan kalau tak sanggup kasih makan, kasih air minum. Kalau tak sanggup 600 ml, yang kecil pun jadilah. Si minum. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasalli bilail, salat waktu malam. Salat maghrib isya, udah nanti. Wasalli bilail, salat dari waktu malam. buat nasuniam. ketika orang sedang tidur banyak. Orang sedang tidur lelap, kau tetap. Tebarkan salam, kasih makan, sambung silaturahim, salat malam waktu orang sedang tidur, maka kau dapat yang kelima. Apa dia? Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan selamat. Lalu kemudian namanya berubah menjadi Abdullah bin Salam. Coba lihat bahasa Nabi. Indahnya bahasa Nabi. Absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham wasallu bilaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam dua kali dia sebut salam absus salam jannata bisalam rupanya bapak kawan tu Abdullah bin Salam terbukti kalimat yang ada dalam Injil tadi kata-katanya manis sweet speech sweet ngomongnya manis enak didengar mendekati perasaan. Dia tahu bapak orang ini salam, apa ke kata salam dua kali? Bisalam, bisalam, bisalam. Kau salat waktu malam, maka kau akan masuk dalam surga dengan selamat. Itu ungkapan seorang pendeta Yahudi. Begitu pendeta Yahudi tadi masuk Islam, dia pun masuk ke dalam rumah. Tak lama sesudah itu datang orang-orang Yahudi ramai-ramai mau menengok menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, Kalian kenal dengan Husain? Ya. Husain itu gimana? Husain orangnya baik, anak orang baik, pendeta kami, anak pendeta kami, suku kami yang paling baik. Dia sudah masuk Islam dan dia ada di dalam. Apa pendapat kalian? Husain orang paling jahat, bapaknya jahat, sukunya jahat. Begitu cepatnya mereka berbalik. Husain artinya tembok dirubah Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Nama yang paling bagus Abdullah. Abu Bakar namanya Abdul Ka'bah dirubah Nabi menjadi Abdullah. Abu Hurairah namanya Abdul Syams, hamba matahari dirubah Nabi menjadi Abdurrahman. Nama yang paling bagus Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Masa yang ceramah tadi sebut? Mereka memilih Islam itu siapa? Orang-orang cerdas Mereka memilih Islam bukan karena dikasih lontong sayur, baju bekas Mereka memilih Islam bukan karena dikasih mie instan Mereka masuk Islam bukan karena dibuatkan sumur bor Mereka masuk Islam karena cerdas Setelah masuk Islam mereka menderita Tapi mereka tenang Iman yang menguatkan hati mereka Ini Zaman dulu, ayo Ustaz cerita zaman dulu ini. Yang sekarang mana? Ah, itu dia. Terlalu banyak kalau mau diceritakan. Saya cerita yang ada hubung kait dengan saya saja. Orang pertama masuk Islam yang saya tahu Malcolm X. Dari mana Ustaz tahu? Sebetulan dulu kami di pesantren ada buat kalau malam terakhir perpisahan Malam perpisahan besok pulang kampung Malamnya itu ada buat acara sandiwara Opera Judulnya Malcolm X Mereka pilihlah saya sebagai pemeran Malcolm X Karena kebetulan saya yang paling hitam di antara mereka Pakai-pakai arang kami Oh, saya jadi Malcolm X-nya waktu itu jadi waktu baca skenario nya setelah itu baru saya kaji siapa Malcolm X itu. Oh ternyata Malcolm X adalah orang yang lahir 1925 dan bertepatan pula hari lahirnya satu hari setelah saya. Saya 18 Mei, dia 19 Mei. Setelah masuk Islam namanya Al-Hajj Malik al Shabas Itu foto dia di atas dengan Raja Faisal. Raja Faisal, Raja Saudi Arabia. Kemudian dia mati syahid pada 21 Februari 1965. Mati ditembak. Saya kagum luar biasa. Kenapa? Karena waktu SMP sudah mengenal biografinya dan ada hubungan emosional karena kami dan kawan-kawan dibuat. Ah, maka Bapak Ibu guru nanti kalau hari perpisahan buatkan sandiwara, opera pakai bahasa Arab, dialognya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ternyata itu pendidikan luar biasa. Kalau sekedar disuruh baca novel mungkin lupa, tapi kalau diperankan Masya Allah. Saya masih ingat waktu itu, matinya kan mati ditembak. Jadi ya, kawan situ menembak pakai pistol saya pun tuh pontang panting lah waktu ditembak. Seolah-olah mati syahid seperti Malcolm X. Malcolm X ini ceramahnya luar biasa. Ustadz Somad ceramah di masjid. Malcolm X ceramah di pintu gereja. Tegak dari pintu gereja, nunggu orang pulang. Pas orang pulang, dia kan kulit hitam. Sengaja dia tegak di gereja kulit hitam. Begitu orang keluar, dia tanya, kamu kulitmu apa? Hitam. Tuhanmu di dalam kulitnya apa? Putih. Masa orang kulit hitam nyembah Tuhan kulit putih? Pikir mereka, iya juga ya. Masuk Islam banyak di tangan dia, dan matinya mati syahid. Allah muliakan dia, masya Allah. Dia tak merasakan sakratul maut, dia tak merasakan azab kubur, dan dia tidak merasakan hisab langsung masuk ke dalam surga masya Allah sementara kita Tak tahu entah mati konyol entah mati apa. Kita hanya berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Dia tidak. Dia sudah mendapatkan itu. Dia sudah. Kita yang belum jelas lagi. Martin Links setelah masuk Islam berubah namanya menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Bulan Maulid ini bagus Bapak Ibu beli bukunya judulnya Muhammad his life based on the early sources. Muhammad sejarah hidupnya diambil dari riset dan referensi awal. Ah, ini orang luar biasa. Ditulisnya buku itu dipersembahkan kepada Ziaul Haq, presiden Pakistan yang juga mati syahid. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari ke toko buku Martin Links. Martin Links Sejarah Nabi Muhammad meninggal 12 Mei 2006. Ini orang cerdas luar biasa, penyair. Tulisannya kalau dibaca orang hanyut terbuai. Kalau di tempat kita macam Buya Hamka lah. Buya Hamka itu kata orang yang sudah baca buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu Pak Ustadz kalau kami baca buku itu di dalam oplet macam dalam kapal Van der Wijk kami serasa. Begitu sampai Ramayana baru kami sadar rupanya di oplet. Saking kan hebatnya bahasa. Betul kata Nabi, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya kata-kata itu bisa memukau dan bisa menyihir. Orang bisa menulis. Saudara kita Habibur Rahman El-Shirazi, alumni Mesir Al-Azhar, kalau membaca bukunya, oh, ketika cinta bertasbih di bawah mihrab cinta, ayat-ayat cinta. Saya sampai ke Jakarta, saya lihat novel di rumah kawan saya tebal 200 halaman lebih saya tanya berapa hari ente baca ini saya baca dari abis isya menjelang azan subuh khatam ayat-ayat cinta Quran begitulah hebatnya mereka memukau dan ini orang cerdas luar biasa itu gambar dia waktu sedang melaksanakan ibadah haji asli orang Inggris agamanya Kristen Protestan dan masuk Islam kenapa dia masuk Islam Rupanya dia dapat tugas di Kairo. Ketika dia tugas di Kairo, kebetulan dia berteman akrab dengan staf Rene Geno. Ah, ini kaitannya ke sini. Ada seorang filosof Prancis namanya Rene Geno. Tulisannya Rene Juenon, bacanya Rene Geno. Karena orang Prancis tak bisa bilang R, Rene. Nah, makanya kalau selamat pagi bonjour. Tulisannya bonjour. Setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Syekh Abdul Wahid Yahya. Ketika dia masih Kristen namanya Elfon Gustav, filosof dari Perancis dan dia di Mesir ikut tarekat Syaziliyah. Sama seperti Syekh yang dulu datang ke An-Nur yang memberikan zikir ke kita yaitu Syekh Muwaffaq. Beliau Syekh tarekat Syaziliyah. Lahir 15 November 86 1930 ke Kairo. Salah satu bukunya yang menggemparkan The Crisis of the Modern World Krisis dunia modern. Kata dia dunia modern nanti orang akan kehilangan spiritualitas. Akhirnya orang mencari ketenangan lewat narkoba, naik klub, pesta, berakhir dengan bunuh diri, mati, nestapa. Dia sudah memprediksikan itu. Maka satu-satunya jalan menyelamatkan manusia balik kepada Islam. Dia mem membidangi itu dan dia menjadi filosof Prancis yang luar biasa. Kebetulan ada seorang ulama Al-Azhar mendapat gelar S3 dari Sorbonne Paris Prancis namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Saya termasuk penggemar Syekh Abdul Halim Mahmud. Saya belilah tiga buku Syekh Abdul Halim Mahmud. Salah satu bukunya bercerita ketika aku pulang dari Paris Prancis ketemu dengan duta besar Itali kata duta besar Itali nanti kalau kau sampai ke Kairo tolong kau cari seorang laki-laki bernama Rene Geno akhirnya saya mutar-mutar Kairo mencari dia ketemu rupanya dia sudah berubah nama menjadi Syekh Abdul Wahid Yahya Rene Geno banyak orang masuk Islam gara-gara buku-bukunya yang menarik karena bercerita tentang spiritual dia punya kawan akrab ah ini kawan akrabnya Fridtjof Swan lahir Basel Swiss tahun 1907 ketemu dengan René Geno 1938 dan ikut aliran René Geno masuk Islam di ujung namanya setelah masuk Islam Isa Nuruddin Ahmad al shazili kenapa di ujung namanya Shazili? karena dia pun ternyata ikut juga tarekat Shazilia meninggal 1998 nah ini semua tahulah penyanyi Chad Stephen Yusuf Islam ini lebih tahu lagi, petinju. Anak kecil yang tak tahu pun asal nampak apa nih petinju, tahu dia dari gambar. Nah. Sebab masuk Islam banyak orang sebab masuk Islamnya simple saja. Diceritakan oleh Dr. Saleh, dimuat di majalah Al-Qawam, Saudi Arabia. Masuk Islam kenapa? Gara-gara CD. Bukan CD MP3 itu, maaf-maaf cakap, celana dalam. Dia sedang kerja di laundry, di asrama mahasiswa di Inggris. Setiap dia memilah-milih, milah-milih, ditengoknya ini bersih, yang ini kotor. Yang bersih ini rata-rata dia tengok siapa besok yang ngambil ini. Orang Islam. Akhirnya dia cari tahu kenapa orang Islam. Dia tak mau tanya ke yang punya CD itu. Ditanyanya kepada dokter Soleh. dokter Soleh orang Arab Saudi yang sedang bertugas di Inggris. Tanya, dokter Soleh, ya kenapa orang Islam itu bersih? Karena orang Islam itu cebok. Dan orang Islam itu tidak kena penyakit sipilis, tidak benanah, tidak kena penyakit. Oh, bersyahadat. Saya soleh menuliskan pengalamannya di majalah Al-Qawam. Apapun yang terjadi, Allah akan menolong agama ini dan Allah tidak akan membiarkan umat ini. Yang jadi pertanyaan adalah selama kita hidup apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah. Heraklius sudah berbuat Jirjis Mukaukis sudah berbuat Waraqah bin Naufal sudah berbuat Abu Bakar sudah berbuat Abu Sufyan sudah berbuat Kita, apa yang kita buat? Jangan jawab dengan lidah Jangan jawab dengan kata-kata Karena terlalu mudah untuk menggerakkan anak lidah Tapi kita jawab dengan perbuatan Satu sak, dua sak semen, bagus Satu dua kerikil, bagus Kalau ada gajah membawa beberapa kayu-kayu besar, bagus tapi semut membawa gula yang kecil tak masalah sesuai dengan kemampuan semut satu ekor bawa gula burung pipit membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam tapi kalau ada gajah bawa sebutir sup eh, itu keterlaluan nah malam ini kita terakhir Islam adalah agama masa depan kenapa orang tertarik masuk Islam Makin ditakut-takuti Eropa Makin banyak masuk Islam Bor Tiap hari bermobil-mobil datang menyeberang Dari Spanyol Masuk ke Maroko Menuju masjid-masjid Maroko Ingin bersahadat di masjid Maroko Makin ramai Sejak peristiwa 11 September Apa alasan mereka? Satu Islam agama rasional Logis Masuk akal Bisa dicerna Dua Universal Mencakup semua aspek tidak sektarian, tidak mengkotak-kotak manusia. Ada kasta sutra ada kasta brahma, ada yang mulia, ada yang tidak. Islam semuanya egaliter, prinsip persamaan. Bilal bin Abi Rawah kulitnya hitam, naik ke atas Ka'bah, dia memandangkan azan. Nabi tak pernah mengkotakkan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Islam pula mengajarkan keseimbangan, dia tidak mengajarkan kalian harus pakai ihram seumur hidup, tak boleh makan daging, tak boleh menikah. Tak ada. Nabi mengajarkan menikahlah. Makanlah, kulu makanlah, wasrabu minumlah. Sampai masanya berzikir, salat. Islam tak mengajarkan berkontemplasi dalam bukit. Usah. Lalu sampai mati, sampai belum. Nah, Islam mengajarkan sampai waktunya sholat, sholat. Sampai waktunya makan, makan. Sampai waktunya tidur, tidur. Yang jadi masalah sambil sholat tidur. Nah, itu masalah. Lima, Islam itu mencerahkan, memberikan ketenangan. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. Ala bizikrillah. Dengan banyak berzikir dengan Allah, tatmainnul qulub, maka hati kamu menjadi tenang. Di mana tempat yang paling baik? Masjid maka kita datang ke masjid, solat sunat tahiyat al masjid, duduk berzikir mendengar pengajian, membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak-anak yang kemarin tidak mau datang ke masjid karena orang tuanya tidak mau bayar karena guru mengaji mesti dibayar, sekarang sudah dibuat gratis, sudah mendaftar 60 orang ramai. Alhamdulillah. Padahal kalau untuk kursus bahasa Inggris ringan, untuk kursus fisika, kimia, biologi ringan. Tapi kalau untuk mengajar anak baca Quran berat. Masih ada orang yang mau melapangkan meluangkan waktu, membuka pengajian gratis di masjid, daftarkan anak-anak Anda sudah mendaftar 60. Alhamdulillah. Ini cara menyelamatkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kaji berbagai dalil malam ini, mudah-mudahan dengan ini semakin kuatlah hendaknya keyakinan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 52 menit setelah Isya, 40 menit sebelum Isya, maka itulah kaji kita malam ini.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 Mari kita berdoa kepada Allah. Tadi saya di jalan ada kawan mengirimkan video satu menit setengah anak kecil di Rohingya disetrum anak umur 2 tahun astagfirullah tak sanggup saya nengok disetrum mereka anak umur 2 tahun la ilaha illallah andai saya bawa kabel di atas tak ada jalan lain selain berdoa berdoa Kalau lah dekat Rohingya itu mungkin ke sana kita berangkat tapi jauh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita tidak ada cara lain menyelamatkan selain daripada kita wariskan Islam ini kepada anak-anak kita sampaikan Al-Quran sampai kali tak tahu entah apa yang terjadi kalau sampai kita minoritas seperti orangnya anak cucu kita pun akan mereka setrum juga anak kecil tak tahu apa-apa anak ini disetrum hanya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 Kami tak dapat menolong selain daripada doa munajat kepadamu ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Allah mansur al mujahidin fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya. Turunkan bala bantuan tentara-tentara malaikatmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama wa afiatan fil jasad sehatkan badan kami supaya kami dapat beribadah wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami supaya dengan ilmu yang benar kami dapat beribadah dengan ibadah yang benar ya Allah wa taubatan qablal maut berikan kami taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut berikan kami rahmat ketika mati wa maghfiratan ba'dal maut berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alaina ringankan kami fi sakaratil maut ketika melewati sakaratul maut wan minan nar selamatkan kami dari api neraka wal afwa indal hisab maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab Allahumma ansur man nasaraddin Tolong orang-orang yang menolong agamamu ini ya Allah wahzulil kafarata wal musyrikin Hinakan, rendahkan, hancurkan orang-orang kafir dan orang musyrik yang menistakan agamamu ya Allah Allahumma syatit syamlahum wa farrik jam'ahum Waj'alhum fi nuhurihim hancurkan persatuan mereka, rusakkan barisan mereka, hinakan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma anhum laknan tawila, laknat mereka dengan laknat yang berkepanjangan ya Allah. Adapun saudara kami yang masih mungkin menerima hidayah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada ke keluarga, sahabat, tetangga, kerabat kami. Mereka berbuat salah karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma aslim syababana wa sallimil muslimin. Selamatkan anak-anak muda kami, selamatkan anak-anak muda kaum muslimin daripada narkoba, zina. Allah manfa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal khamra ma dhahara min harama watan min baladina hadza khassa wa min bilal muslimin amma. Selamatkan anak kami, keluarga kami, sahabat kami, umat kami, bumi lancang kuning secara khusus dari segala malapetaka, bencana, narkoba, zina, khamar, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma inna nas'alukal huda. Kami mohon hidayah, tuqa ketakwaan, wal afaf menjaga diri dari yang haram, wal ghina berkecukupan. Allahumma inna Na'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kunyang. Wa min du'ain la yusma. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajiz wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas wal jubni wal bukhul jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit kikir bakhil wadal aitaini wa ghalabatir rijal jauhkan kami dari sifat dililit hutang dan dikuasai orang lain Rabbana ighfir lana dzunubana ampunkan dosa kami wali walidina kedua orang tua kami wali abaina ayah kami yang sudah membesarkan kami mencarikan rezeki yang halal untuk kami wali ummahatina ibunda kami yang sudah mengandung kami menyusukan kami melahirkan kami membesarkan kami ya Allah wali azwajina pasangan hidup kami istri kami yang sudah membesarkan anak-anak kami yang sudah mengeluangkan waktunya untuk melayani hidup kami walidhurriyatina anak cucu keturunan kami waliman Sabakana, keluarga yang sudah mendahului kami waliman hadarana semua yang hadir di majelis ini ya Allah Allah marzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fi berikan rezeki yang halal barakah supaya bisa mereka melaksanakan haji dan umrah supaya bisa mereka menyekolahkan anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti Allah marzukna, Allah marabbana hablana minas salihin jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.